Pelajaran tajwid di halaman 22, 23, 24 ini tentang macam-macam idgom. Nah, loh, ada idgom lagi. Idgom yang mana lagi ini? Nah, sudah saya jelaskan bahwa belajar apapun harus kafah, harus lengkap, harus sempurna. Karena salah-salah tidak sempurna nanti memahaminya salah. Maksudnya apa? Ya, kata Pak Hadi, kalau Pak Hadi ini kan tidak melihat Bu Hanifah ini ini juga uh, jamaah majelis ta'lim, ada juga yang dari Depok, ada Bu Heni, banyak yang tunanetra. Jadi kalau beliau ini diajarkan gajah itu apa? Suruh diraba, raba mana gajahnya dipegang <laughs> gitu ya. Mulai dari kakinya, belalainya, ekornya, badannya. Kalau yang diajarkan sama Pak Hadi ini, gajah ini tolalainya aja, belalainya aja, gajah apa panjang gitu kan. Kalau diajarin gajah itu ekornya panjang, oh iya gajah itu yang panjang ekornya. Kalau dipegang badannya, oh iya gajah itu yang tinggi, badannya gede. Nah loh, pas <laughs> melihat orang yang gede badan itu gajah. Nah loh, marah nanti orangnya. Nah, jadi harus lengkap sempurna. Begitupun dalam memahami ilmu tajwid. Karena umumnya orang mengenal hukum idhar, idgom, ifa itu ya hukum nun mati atau tanwin itu. Ternyata masih ada yang lainnya. Yang lain mana? Ya pokoknya idgom itu kalau memasukkan satu huruf ke huruf berikutnya itulah idgom. Nah, yang umum yang sudah kita pelajari mulai halaman 14, 14, 15 sampai 21 itu hukum nun mati atau tanwin saat berhadapan dengan huruf hijaiyah. Judulnya hukum nun mati atau tanwin. Jadi, dalam setiap membaca ada nun matinya enggak? Kalau ada ketemu apa? Kalau nun mati ketemu alif, jadi idhar. Nun mati ketemu ain, jadi idhar. Ketemu dengan ya, jadi idgom biguna. Ketemu dengan lam, jadi idgom bila guna. Ketemu waw, jadi idgom biguna. Ketemu apa? Ketemu ba, jadi iklab. Ketemu kaf, jadi ikhfa. Ada nun mati, oh enggak ada pari. Adanya apa? Adanya tanwin. Setelah tanwin ketemu apa? Gitu. Ketemu alif jadi idhar, ketemu ain jadi idhar, ketemu shin jadi ikhfa, ketemu ba jadi iklab, ketemu wow, jadi idgham biguna, ketemu ro jadi idgham laguna. ini. Ketemuan-ketemuannya itu. Intinya bahwa nun mati atau tanwin itu itulah yang umumnya kita kenal. Hanya sampai di situ ternyata tidak. Idhari, idgom, ikhfa, iklab itu itu hukum non mati atau tanwin yang kita pelajari. Nah, di halaman 2223 ini ini mengenal idgom ditinjau dari segi huruf mati bertemu dengan huruf hidup. Sekali lagi, halaman 22 ini 2223 huruf ya hukum idgom ini adalah bertemunya huruf mati bertemunya huruf mati dengan huruf hidup. Itu. Di situ nanti kalau ibu sudah memiliki footnote yang sudah kami bagikan secara gratis uh, dimulai nomor 24 nomor 24 itu idgom mutamasilen idgom mutamasilen apa bertemunya huruf mati dengan huruf hidup yang sama persis itu ya di footnote-nya yang sudah saya ketikkan pakai nomor-nomor cara belajar tajwid cepat-cepat ya. Nomor 25-nya idgham mutajanisen, bertemunya huruf mati dengan huruf hidup yang berbeda tetapi tempat keluarnya hampir sama. Itu ya 25. Kemudian nomor 26 idgham mutakoriben. Apa itu? Bertemunya huruf mati dengan huruf hidup yang berbeda tetapi bunyi keduanya hampir sama. Sudah dimiliki ya ibu ya yang kemarin datang ke talim. Jadi memahami halaman 2223 ini esensi yang terpenting yang harus digarisbawahi bahwa kita tengah mencari ada huruf mati enggak? Kalau ada bertemu huruf apa gitu loh. Apakah semua huruf mati bertemu dengan huruf hidup itu ada menjadi hukum idgham? Hmm, enggak selamanya gitu ya. Nanti ada ada idhar juga. Nah, di sini eh, eh, klasifikasi atau pengelompokan, dikelompokkan membahas tentang huruf mati bertemu dengan huruf hidup yang menjadi idgom. Kenapa yang menjadi idgom? Nanti ada yang jadi idhar gitu kan. Kayak huruf lam mati ketemu selain lam dan ro. Ya. Lam mati ketemu selain lam dan ro. Itu bukan idgom tapi idhar. Atau nanti ada ya non mati atau tanwin e, bertemu selain dengan huruf e, yang sama itu ya selain dengan huruf yarmaluna yang idgom atau hukum mimati mimati selain bertemu dengan e, mim ya kalau mimati bertemu dengan mim kan idgom idgom mimi nah kalau mimati bertemu dengan ba lain bukan idgom tapi ikhfa sabawi mimati ketemu selain mim dan ba lain bukan idgom tapi idhar Wah, bingung ya. <laughs> Oke. ya, memahami dua halaman 222324 ini begini. Ya, cara mudahnya nih. Semua idgum ditulis ya. Kalau menemukan huruf mati. Apa itu huruf mati? Konsonan ya. Kalau dalam Latin konsonan, bagaimana sih huruf mati itu? Kalau di atas huruf ada sukunnya. Kalau sukun diciptakan Timur Tengah bulat merah biasanya. Kalau dicetakan Indonesia bulatnya nggak nggak lengkap kayak domah tapi terpotong ekornya. Kalau menemukan huruf mati yang ada sukunnya, yang ada pematinya, bertemu dengan huruf, bertemu dengan huruf hidup yang ada tasdidnya, ada sidahnya, jangan ragu itu dibacanya menjadi idkom. Sekali lagi, kalau menemukan huruf mati, huruf mati itu huruf yang ada sukunnya, bertemu dengan huruf hidup. Ingat, pengertian huruf hidup itu di sini huruf yang ada barisnya ya. Fathah, kasroh, domah, fathah tain, kasroh tain, domah tain itu huruf hidup. Huruf mati, huruf yang ada sukun. Huruf mati bertemu dengan huruf hidup di mana di atas huruf itu ada sidah, ada tasdid, Sidah apa, tasdid apa. Itu loh pendobel seperti W kecil, seperti lafad Allah kecil. Kalau huruf sudah ada itunya berarti dibacanya dobel. Jangan ragu dibaca idgom. Apa itu idgom? Dilebur. Apa itu dilebur? Masukkan bunyi huruf mati ke huruf hidup. Masukkan. Masukkan berarti bisa menjadi hilang, kalau dia beda jenis. Bisa menjadi double. Tapi yang pertama kalau Coca-Cola hilang. Gini ya. Itu berlaku untuk apa? Untuk semua. Baik hukum nun mati, lam mati, mim mati, kemudian huruf-huruf mati ketemu huruf hidup yang menjadi idgom itu kalau dia hurufnya mati bertemu dengan huruf hidup yang ada tasdidnya, ada sidahnya. Itu jangan ragu, hukumnya diidgomkan. Ini cara mudah. Cara susah, ini cara cara benar ya, insya Allah. Cara benar apa? Akan benar membaca idgomnya. Tetapi kalau cara pintar bukan itu. Kalau cara pintar nanti, kalau nun mati bertemu dengan wau. Di atas wau kan ada tasdidnya, berarti dia idgom. Idgomnya idgom apa? Idgom bi kalau setelah nun mati, kan huruf mati kan tadi judulnya. Kalau setelah huruf mati, kemudian ketemu lam. Di atas lamnya ada tasjid, ada sidahnya. Jangan ragu diidgomkan. Itu idgomnya idgom apa? Idgom bila guna Kalau nun mati, setelah nun mati ketemu dengan mim. Nun mati ingat, setelah nun mati ketemu mim. Di mana di atas mimnya ada tasjidnya jangan ragu dibacanya diidgomkan, dimasukkan, dileburkan. Hukum apa itu cara pinter? Itu hukum idgom biguna. Kalau ada huruf mati bertemu dengan huruf hidup, di atas hurufnya di atas huruf hidupnya ada tasdid, kemudian huruf hidupnya itu huruf matinya do. Ya, maaf, huruf matinya ba misalnya. Ketemu ba hidup, di atas ba hidupnya ada tasdid, jangan ragu diidgomkan. Lihat halaman 23 ya. Jangan ragu diidgomkan. Itu cara benar, diidgomkan. Ya sudah, bacanya diidgomkan. Kol-kolahnya jadi hilang. Contoh, idrib bi kal hajar. Ya, idrib tuh. Kan di halaman 23 ada menemukan bak mati ketemu bak hidup. Di mana di atas bak hidup itu ada tasjidnya. Kalau itu tidak ada tasjidnya, ini adalah cetakan Timur Tengah. Jadi teori itu hanya berlaku untuk cetakan Indonesia atau cetakan yang semi-semi mm, nggak -semi jelas ya cetakan Timur Tengah apa Indonesia begitu. Nah di cetakan Indonesia pasti di atas bak pertama ada sukun, setelah bak sukun bak mati ketemu bak hidup di atas baknya ada tasjidnya. Maka jangan ragu cara benar membacanya diapakan, diidgomkan. Otomatis bak matinya kol-kolahnya menjadi hilang. Jangan idrib asoka jangan. Baknya hilang ba yang sukun hilang jadi double ba yang kedua idrib idrib bi asoka dah tetapi cara pintar jawabannya bukan hanya idgom apa dong huruf mati bertemu dengan huruf hidup yang sama huruf mati bertemu dengan huruf hidup yang sama di mana di atas huruf hidup itu ada tasjid kalau di Indonesia itu disebut idgom mutamasilen. Apa itu mutamasilen? Mengidkomkan huruf yang sama. Contoh yang kedua, waqad dakhalu. Dal ketemu dal hidup. Bunyi dal yang harusnya kol-kola sugro tidak ada lagi. Dalmatinya seakan dibuang menjadi dal kedua double. Bacanya bukan waqad dakhalu tapi waqad dakhalu. gorobat Tak taqriduhum. Tak pertama, tak matinya dihilangkan dalam bunyinya. Menjadilah double tak. Jadi bagaimana caranya? Ila gorobat tak taqriduhum. Itu. Cara benar, cara benar kalau huruf mati bertemu dengan huruf hidup di atas huruf hidupnya ada tasjid dicetakan Indonesia, dicetakan Indonesia, dicetakan di cetakan Timur Tengah biasanya nggak ada tasirnya. Maka jangan ragu membacanya dilebur, dimasukkan, diidgomkan. Cara benar. Cara pinter, cara pinter kan pengen tahu dong. Itu kalau setiap Cina yang masuk Islam, apa orang Amerika masuk Islam gitu kan. Setiap muslimah pasti bajunya seperti itu. Bisa paham kan? Jadi kita tidak ragu, oh tiba-tiba itu ada laki-laki pakai pakaiannya kayak wanita. Itu salah sendiri dia. Dia kenapa berpakaian wanita gitu kan? Padahal dalam Islam kalau laki-laki menyerupai wanita, wanita menyerupai laki-laki, la yadkhulul jannah. Tidak akan masuk surga. Masya Allah, bahkan tidak akan pernah mencium baunya surga. Maka hati-hati kalau kita punya